Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai hadis-hadis yang maudhu'ah, yang palsu, yang tidak bisa dijadikan hujjah la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Naam, tidak bisa dijadikan hujjah. Kita lihat apa yang disebutkan oleh beliau ini contoh-contoh hadis palsu, perhatikan baik-baik. Wal ahadits al-mawdhu'ah katsiratun minha dan hadis-hadis palsu itu banyak sekali. Di antaranya ahadits fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis berkaitan masalah apa? Ziarah kuburan Rasulullah sallallahu Itu banyak yang palsu. Maksudnya seperti ziarah nanti ngambil suruh mencium apa? Mencium kuburannya misalkan, bertabaruk dengannya misalkan, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Berwa apa? Bertawasullah kalian dengan apa kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah taala itu besar itu hadisnya dhaif. Paham ya? Jadi semua hadis berkaitan masalah ziarah kuburan Rasulullah SAW kemudian ada keutamaan ini dan itu Nah barakallahu fikum itu kebanyakannya apa palsu. Tapi kalau ziarah kubur umum itu ada dalilnya. Ziarah kubur yang umum ada dalilnya, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarilah. Ini dalil yang menunjukkan apa? An-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh. Nah, barakallahu fikum. Dulunya dilarang cuman setelah itu diizinkan untuk ziarah kubur dalam rangka mendoakan si mayit kalau mukmin dan muslim atau mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Naam. Yang kedua, ahadits fi fadha'il syahril Rajab wa maziyatus sanati fi. Hadis-hadis berkaitan masalah keutamaan bulan Rajab. Naam dan juga keistimewaan solat pada bulan Rajab tersebut enggak ada. Enggak ada satu dalil pun yang sahih mengenai apa keutamaan bulan Rajab mengkhususkan dan juga keistimewaan solat di bulan Rajab. Paham ya? Umum di bulan Rajab atau bulan yang lain silahkan. Seperti itu. Yang ketiga, ahaditsu fi hayatil Khadir sanam sahibi Musa alaihi salatu wassalam wa annahu jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadara nam dafnah. Ini hadisnya palsu perhatikan ini. Hadis-hadis seputar mengenai kehidupannya Khadir, Nabi Khadir. Ya, yaitu temannya Nabi Musa alaihissalam. Bahwasanya Nabi Khadir datang kepada Rasulullah kemudian hadir ketika pemakamannya. Jadi ketika Rasulullah di eh, dimakamkan itu hadir katanya Nabi Khadir. Itu hadisnya palsu. Hadisnya palsu ya, palsu. Ahaditsu fi abwabi fi abwabin mukhtalifah nadkur minha mayali. Sekarang beliau menyebutkan juga hadis-hadis na barakallahu fikum Eh, pada bab-bab yang bermacam-macam. Kami akan menyebutkan diantaranya antaranya mayali berikut ini. Jadi beliau akan menyebutkan beberapa hadis yang nabarakallahu fiikum fikum bermacam-macam. Eh, bermacam-macam Diantaranya akan beliau sebutkan. Kemudian juga ada hadis mengenai letak-letak kuburan para nabi itu enggak sahih. Yang sahih hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang letak nas di sini itu, paham ya? Nah, ada pun mengatakan di Hadramaut itu ada kuburan Nabi Dawud alaihissalam itu juga tidak benar. Atau Nabi Hud alaihissalam juga tidak benar. Paham ya? Yang sahih barakallahu fikum yang benar-benar hingga saat ini kita yakini dan kita juga nah barakallahu fikum benarkannya adalah kuburan Rasulullah SAW. Paham maksudnya ya? Nah seperti itu. Kata beliau ahibbu na'am ahibbul arab li salatin. Naam, cintailah orang-orang Arab dikarenakan tiga perkara. Nah, ini hadisnya palsu ya. Li'anni arabiyyun karena aku orang Arab kata Rasulullah Wal Quran Arabiyyun dan Al-Qur'an juga bahasa Arab. Walisanu ahli jannah Arabiyyun dan lisan atau Nah barakallahu fikum pembicaraan atau ucapan eh, penduduk surga itu Arab, ya, bahasa Arab. Nah itu hasilnya palsu. Paham ya? Nah lisan penduduk surga itu Arab itu hasilnya palsu. Nah hasilnya palsu ini ya. Lafaznya kalian bagus sekali. Ahibbul Arab, cinta oleh orang-orang Arab. Dikarenakan tiga perkara. Karena aku orang Arab juga kata Rasulullah. Nah, Al-Qur'an berbahasa Arab, lisannya penduduk surga juga Arab. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, ikhtilafu ummati rahmatun ini juga palsu. Perselisihan umatku adalah kasih sayang. Wong berselisih kok kasih sayang. Orang itu kalau berselisih itu biasanya saling membenci. Nah, enggak saling menyayangi. Ketemu aja merengut, ya enggak? Salam aja berat. Kalau udah berselisih, berselisih seperti itu. Nah, berpaling gitu ya. Padahal apa? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Kalau cuma perkara dunia itu jangan mendiamkan saudara kita lebih dari tiga hari. Kalau oh, dua hari berarti boleh. Jangan juga. Paham ya? Kalau misalkan larangannya memang jangan sampai melebihi tiga hari. Itu paling maksimalnya tiga hari, jangan sampai melebihi dari itu. Tapi kalau sehari dua hari dia sengaja kan juga jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum apalagi masalah dunia. Nah, kalau masalah agama bagaimana? Dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin, kalau di dalam menghajar mendiamkan saudara kita yang melakukan maksiat kok didiamkan ada perkembangan perkembangan yang bagus itu dia tobat, lakukan nggak masalah. Tapi kalau cuek-cuek saja, dihajar cuek-cuek saja tambah, tambah parah misalkan, jangan dihajar, kembalikan hukum global. namanya ya? Nah, salami nggak jawab dosa sendiri. Paham belum maksudnya? Seperti itu. Nah, karena apa? Karena kisahnya Rasulullah ketika Rasulullah dan para sahabat mengajar siapa? Hmm? Nam Kabin Kabin Malik radhiyallahu anhu dihajar. Kurang lebih berapa hari itu? Hmm? 50 atau 40? Eh? 50 harian ya, dihajar diam tetapi ada perkembangan. Ternyata setelah itu memang Allah Ta'ala ampuni dan juga memberikan taubatnya. Menerima taubatnya. Tapi kalau misalkan kita menghajar, didiamkan sama semakin cuek. Enggak eh, peduli sama sekali. Nah barakallahu fikum selama itu dia, dia masih dari kalangan kaum muslimin. Disalami saja sudah. Semoga nanti suatu ketika lunak hatinya. Nah perkara dia nggak jawab salam dosa dia. Karena jawab salam wajib. Memulainya sunnah kan itu. Nah seperti itu. Jadi ikhtilafu ummati rahmah ini palsu ya hadisnya ya. Nah, perselisihan umatku adalah kasih sayang katanya. Allah musta'an. Jadi terkadang tanda-tanda hadis palsu itu maknanya itu ada makna rokakah, makna yang ganjil. Yang maknanya itu kadang orang melihat pun enggak tepat itu ya maknanya. Nah, kita lihat. I'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini juga palsu. Nah, nah beramalah untuk duniamu Ya, carilah kerja terus untuk duniamu, seakan-akan kamu akan hidup di dunia selama-lamanya. Nah, kemudian beramallah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu akan mati besok pagi atau hari esok. Paham ya? Ini juga palsu. ini palsu. Berikutnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah nam sumber segala kekeliruan atau kesalahan. Ini juga palsu. Hubbul watan minal iman ini. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan ini juga harus palsu karena ini mendorong untuk ta'assub, asabiyah fanatik terhadap negaranya. Negaranya keliru pun dibela karena cinta tanah air bagian dari iman katanya. Paham ya? Nah, antum sekarang lingkupan yang kecil saja pemain sepak bola, klub-klub sepak bola itu asabiyah enggak itu? Itu termasuk bentuk asabiyah fanatik yang istilahnya bisa digambarkan. Nah, misalkan klub ini eh, Surabaya misalkan melawan Bandung misalkan. Klub-klub ini mesti ta'assub asabiyah. Kalau bukan kelompoknya enggak mau. Ya, terkadang kalau kelompoknya kalah kelahi. Asabiah. Oleh karena itu dihindari. Barakallahu fikum tidak perlu kita bela klub ini klub itu. Paham ya? Yang kita bela Al-Qur'an was sunnah. Apalagi sudah ngaji, sudah talabul ilm, upayakan kaos-kaos dengan slogannya sepak bola. Eh? PSIM misalkan atau PSS. Paham ya? Dihindari barakallahu fikum. Jangan sampai terkesan kita tuh bela. Eh, bela atau memberikan apa? peluang untuk memuji atau mengagungkan, jangan upayakan yang berlalu-berlalu berikutnya kaosnya diganti yang baru. Paham ya? Diganti yang baru yang tanpa ada slogan-slogan yang seakan-akan bela. Paham ya? Karena sepak bola itu hukum asalnya boleh, tapi seringnya itu melalaikan daripada apa? beribadah dan zikir kepada Allah taala. Coba bayangkan pemain sepak bola itu. Terkadang nggak sempat mereka sholat karena ngejar kemenangan tadi itu. Paham ya? Kemudian apa istilahnya supporternya? Supporternya apa sih? eh, pembelanya atau pendukungnya itu asobianya kuat sekali. Fanatiknya kuat sekali. Nah, barakallahu fikum oleh karena itu hati-hati. Hubbul lil iman artinya palsu. Cinta tanah air bagian dari keimanan adalah palsu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya, khairul asma'i ma humida wa ubid. Sebaik-baik nama adalah apa? Nama yang dalamnya ada unsur na barakallahu fikum eh, hum itu yang dipuji atau yang disanjung, yang disanjung, kemudian ada unsur penghambaan. Jadi namanya Mahmud, Muhammad, Hamid, eh, kemudian Abdullah, Abdurrahman, itu hadisnya ini palsu. Yang sahih nam ahabul asma ilallah azza wa jalla nama Abdullah Abdurrahman itu sahih. Paham ya? Nah, nama yang paling Allah cintai Abdullah Abdurrahman. Paham ya? Nah, itu hadisnya sahih ya, tapi kalau yang lafadznya ini palsu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi namanya nam perlu diperhatikan baik-baik. Di sini naha an bai'in wa syartin. Rasulullah melarang dari jual beli dan juga persyaratan di dalamnya. Syarat ini syarat atau bukan? Ya kan? Nah, padahal apa? Padahal boleh enggak jual beli? Boleh halal. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat pun boleh selama syaratnya tidak terlepas dari apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun walau mi'ata syartin. Semua syarat kalau sumbernya bukan dari Al-Qur'an itu syaratnya batil. Walaupun 100 syarat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya yaumu shaumikum yaumu nahrikum. Hari puasa kalian itu hari na'am hari apa hari eh, sesembelihan kalian. Nah, barakallahu fikum ini juga ada unsur tanakut. Eh, jadi seakan-akan puasa di hari Id.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 Walhamdulillahirabbil alamin.